Bismillah Innal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis 16 November 2023 bertepatan dengan 2 Jumada Al-Ula 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Akidah yang mana pembahasan kita pada sekarang ini kitab Akidah Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka kita masuk kepada poin yang kelima. Nu'minu bi annal mu'minina sayarawna rabbahum fil akhirati bila kaifin. Maka di poin yang kelima dari keimanan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang mukmin akan melihat Allah di hari akhir dan keyakinan ini keyakinan yang mana keyakinan ini dijadikan landasan dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dikarenakan kelompok ahlul bid'ah tidak menyetujuinya, bahkan menyelisihinya. Maka yang ma'ruf dari kelompok ahlul bid'ah yang menyelisihi dari permasalahan ini adalah Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Ar-Rafidah dan juga Al-Khawarij. Maka mereka semuanya menafikan dari keyakinan ini. Dan kelompok ini akan mendapatkan kerugian yang sangat besar karena melihat Allah Jalla wa'ala merupakan kenikmatan yang paling puncak prima di hari akhirat kelak. Seperti di dalam hadis-hadis yang banyak di Al-Quran. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Yang maknanya bagi mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh dan beriman. Al-husna dimasukkan kepada surga waziyadah dan diberikan oleh Allah tambahan melihat Allah di surga. Maka di sini menjadi pendalilan kalimat al-husna masuk surga waziyadah dan tambahan melihat Allah di surga adalah tambahan kenikmatan. Dan di dalam ayat yang lain juga wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah Maknanya wajah-wajah mereka penduduk surga dalam keadaan penuh kebahagiaan. Di saat mereka melihat wajah Allah. Maka ditafsirkan ayat yang pertama tadi di Sahih Muslim dari Suhaib ibnu Sinan yang mana Nabi meriwayatkan bahwa Allah Jalla wa berkata kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, ajidukum syai'an wahai penduduk surga, Tidaklah kalian kami berikan tambahan kenikmatan. Maka heran penduduk surga dan mengatakan bahwa kami ini telah mendapatkan kenikmatan yang kami inginkan dengan dimasukkan kepada surga. Kenapa Allah mengatakan hal azidukum? Tidaklah mau kami berikan tambahan. Maka mereka mengatakan qad bayat tawujuhana. Engkau telah menyelamatkan wajah-wajah kami dari api neraka. Waqad angkatan minan nar dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka dan masuk kepada surga wa adkhaltal jannah maka kami telah di surga dalam keadaan penuh kenikmatan kenikmatan apa lagi yang akan engkau tambahkan fayaksifu rabbuna jalla wa ala fayarawna ila wajhihi maka Allah membuka hijab di antara mereka dan terkesiaplah wajah Allah yang mulia. Maka mereka merasakan nasau bini amin. Mereka akan merasakan bahwa kenikmatan melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang puncak prima. Seakan-akan mereka tidak pernah melihat kenikmatan di surga yang penuh kenikmatan. Maka al-jaza min jinsil amal. Bagi mereka orang-orang ahlul bid'ah yang menafikan melihat Allah di hari akhirat di surga, maka mereka akan terlarang dari melihat wajah Allah. Al-jaza min jinsil amal. Siapa menabur angin, mereka akan menuai badai. Maka mereka lari dari Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Dan mengutamakan akal-akal mereka yang jauh dari kebenaran sehingga mereka diharamkan dari melihat wajah Allah yang melupakan puncak kenikmatan haid inaf di saat mereka masuk surga. Dan disebutkan di sini mereka akan melihat wajah Allah fil akhirah. Maka fil akhirah ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah dan yang dianginkan di sini fil akhirah fi maudi'ain di dua tempat Pertama di Arasatil Kiamah di saat mereka sedang dikumpulkan di mahsyar. Dan yang kedua fil jannah setelah mereka sukses menyeberangi asirat. maka mereka akan melihat wajah Allah fi maudi'in dalam dua keadaan. Dan ini yang diinginkan keyakinan ahli sunnah. Dan keluar dari lafad fil akhirah yakni fi dunya. Adapun fi dunia bukan dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah melihat Allah. Dan ini justru adalah manhaj selain ahli sunnah yakni kelompok asy kelompok asufiyah yang mana mereka gulu bisa melihat Allah di muka bumi ini. Dan kelompok ini jelas dalam keadaan kesesatan. Karena ahlu sunnah mengatakan tidak pernah melihat Allah di dunia dengan dalil seperti Al-Qur'an di surat Al-A'raf di mana Musa meminta untuk melihat Allah maka Allah mengatakan lantaroni kamu tidak akan pernah melihat aku dan juga di dalam hadis yang asalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim muallakon diriwayatkan Ashabu Sunan di mana di situ disebutkan innakum lantarau robbakum hatta tamutu. Bahwa kalian tidak akan pernah melihat Rob kalian sampai kalian mati. Maka di sini jelas kaum muslimin tidak akan pernah melihat Allah di dunia karena mereka masih hidup, belum mati. Maka inilah keyakinan dari poin yang kelima Kemudian berkata asy fil akhirah bila kaifin. Melihat Allahnya itu tanpa harus kita bertanya-tanya. Dan ini telah kita bahas dari ucapan Imam Malik di saat datang seseorang mengatakan bagaimana Allah bersemayam di atas arsnya. Di saat membaca ayat Ar-Rahman alal ars istawa. Maka dikatakan bahwa sifat istiwa dari segi lugatil Arabiah maklum. Maknanya istiwa adalah Allah bersemayam. Maklum. Maknanya kembali kepada Arab. Wal imanu bihi wajib. Maka wajib beriman dari ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Tidak boleh menafikannya. Wa amma kaifiyatuhu majhul. Adapun tentang bagaimananya Allah bersemayam itu majhul. Maksudnya tidak diketahui. Jangan kalian menanya-nanyakan perkara seperti ini. Karena tidak ada khobar dari Al-Quran dan Sunnah tentang Allah. Allah hanya menyebutkan bersemayam ya sudah. Bukan maknanya duduk. Bukan maknanya tiduran Allah di atas arsnya itu. Dan seterusnya. Kita tidak mendapati ilmu tersebut. Maka tidak boleh kita menanyakan dan yang terakhir wasual anhu bid'ah. Terus menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah yasma wa yubsir, Allah maha mendengar dan maha melihat, bagaimana mata Allah, bagaimana telinga Allah misalnya. Maka di sini tidak boleh seseorang melaksanakan yang demikian dalam penetapan sifat Allah karena ditakutkan nanti masuk kepada tasbih. Menyepirtikan Allah seperti makhluknya. Maka bila kaifin tanpa menanyakan bagaimana dan dulu salaf menerima ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Salah satunya di dalam surat misalnya Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari sifatnya maha pengasih dan maha penyayang dari nama Allah diambil menjadi sifat maka mereka tidak pernah menanyakan apa itu sifat Ar-Rahman bagaimana dan sifat Durrahmah dan bagaimana sifat-sifat yang lain bahkan di dalam hadis disebutkan Allah yadhaku Allah itu tertawa kepada dua manusia di sahihain Nabi Hurairah yang mana keduanya masuk surga. Yang satu dalam keadaan berjihad melawan orang kafir dan terbunuh oleh orang kafir, masuk surga. Kemudian yang satu lagi masuk surga orang kafir tersebut, yang mana dia telah membunuh orang muslim, kemudian bertaubat dan masuk kepada Islam dan berjihad dan mati. Maka keduanya masuk surga dan Allah tertawa. Para sahabat tidak ada riwayat bagaimana tertawanya Allah itu wahai Rasulullah. Tidak ada. Maka tinggalkan perkara yang demikian. Maka Imam Malik mengatakan wasu'al anhu bid'atun. Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimananya Allah ini bid'ah. Hmm, ala dinaksan kumu. Wa nu'minu bi syafa'ah wa bi khurujil muwahhidin minan nar. Dan beriman kepada asy-syafa'ah. Dan meyakini bahwa orang-orang muahidin itu bisa dikeluarkan dari api neraka. Apa maknanya? Bahwa dari orang-orang muahidin itu ada yang masuk api neraka. Kita imani itu. Seperti contohnya apa hadis Sahal ibnu Sa'ad yang sering kita ulang di mana Nabi di saat berjihad mengatakan man arada an yang duro ila rajulin min ahli nar dur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat penduduk api neraka maka lihatlah kepada orang ini.